وصلوا عليه dengan mengucap syukur alhamdulillah yang kita nanti-nanti Gus Miftah telah berada di hadapan kita. Para banser, mohon suasana diatur, pemuda Ansor. Tidak mengurangi rasa hormat, mohon penuh dengan ketenangan. Tidak usah menunggu lama-lama, sasono miwah suasono, Gus Miftah, monggo. Satu tema, merajut kembali untuk Indonesia damai. Semoga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل أما بعد حضرة المحترمين para yai, para masayikh, para alim, para habaib yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, Sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, teman-teman hadroh yang sangat kasihan, karena belum ada suguhan, kuya ngono, pengajian dolanan HP, rupamu kaya kipli, patah ini HP nih serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat pengajian paguyupan anggrek garden serta lingkungan turi-turi putih kerep jalan menur Ketosari Ponorogo ini anteng men sapa eh Heh mulai iki ya ora mungkin kacamatane telung meter Malam hari ini kita mengambil tema merajut kembali untuk Indonesia damai. Malam hari ini sudah tidak ada lagi 0102. Tapi yang ada 01 ditambah 02 sama dengan 3 persatuan Indonesia. <clears throat> Bapak Ibu rahimakumullah, ana cerita. Enten tiang orang masuk ke dalam eh Kang Mustofa watung pundi? Kang Mus, bebekku ning jero mobil kalau mesake. Aku mau ngejak bojo ya yayangku aja go ning panggung tak ajar kowe go ning panggung kuwi cangkeme MC-ne celuta tak gerantol cangkemmu go ning panggung jangan bro langsung masuk kamar saja karena nanti dia di dalam kamar begitu saya masuk istri saya langsung bilang abah ngerasa ngerasake keroto." <laughs> Ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, minta dipotongkan rambutnya. Begitu masuk ke dalam rumah tukang, tukang potong rambut, rambut mulai dipotong, tukang cukurnya bilang, Mas jenengan tak kandani, apa? Ternyata Allah itu tidak ada. Mendengar perkataan tukang potong rambut, orang ini mikir, Kok wong iki ngomong Gusti Allah raono. Ditanya, "Kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak ada?" Dijawab sama si tukang potong rambut, "Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan? Anak miskin nggak bisa makan, anak miskin nggak bisa sekolah, orang orang sakit nggak bisa masuk rumah sakit." Kalau memang Allah itu ada, kemana ketika melihat orang-orang seperti itu? Akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam. Dia mikir, oh bener ki kemih. Sampai akhirnya dia mau pulang, dia mikir, masa aku kalah dengan tukang potong rambut. Begitu pintu dibuka, dia mau keluar, Allah langsung kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut, ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Aja ngomong podo karo Gus Miftah. Ya, Aku feeling aku. Kaya ustate itu lah tak ajar. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam rumah, dia katakan kepada tukang cukur rambut, "Mas, saya ingin jenengan gantian tak kandani." Apa? Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada. Akhirnya tukang potong rambutnya bertanya, apa maksud anda ngomong tukang potong rambut tidak ada? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba kamu lihat. Kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Dijawab sama tukang potong rambut, Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya? Apa jawaban orang ini yang luar biasa? Sama mas, kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, Bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran jenengan semua malam hari ini pengajian sepanjang jalan kenangan, wow, aku mumet ndasku madep rono, apa rono, apa rono. Tak pikir tadi masuk dari sana jamannya cuma di sini tok, ternyata sana-sana. Neng buri ki ya ono ana, tanpa rupa. wow. Hantut. Maka kehadiran Anda semua malam hari ini di tempat yang baik ini, ketemu dengan orang-orang baik, di acara yang baik. Yang malam hari ini Rasulullah mengatakan layak untuk kaumun yadkurun Allah azza wa jal illa humul malaikah. Yang acara malam hari ini insya Allah dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Malaikat rahmatnya semua hadir insya Allah bersama kita. Amin yang bersama MC insya Allah malaikat Israel alaihissalam. Ini menandakan apa? Bahwa semangat ukhuwah kita, semangat ibadah kita setelah Ramadan bisa terjaga di bulan Sawal dan bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Seringkali saya mengatakan begitu Ramadan berakhir setan itu kembali dikeluarkan dari penjaranya. Karena ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dipenjara. Kapan penjara setan dikeluarkan dari penjaranya? Nunggu MC mengeluarkannya. Wow. Berarti MC ini setan nih. <laughs> Begitu selesai Ramadan, setan keluar. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, setan itu punya raja. Rajanya setan namanya iblis. Anda benar. Tolong kalau ngomong iblis jangan lihat saya. Rono kok iblis ganteng ki Rono Iblis minimal gini gila. Iya. Yeah. Begitu Raja Iblis keluar dari penjaranya. Maka nanti saya bilang, tujuannya nanti adalah ini ada iblis wujudnya jin, ada wujudnya bukan jin. Termasuk iblis-iblis yang hari ini bergentayangan di Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia dibuat tidak rukun, dibuat tidak akur, demo macam-macam. Ini nanti akan saya sampaikan rahasianya di mana. Begitu keluar dari penjara, Raja Iblis ini ngamuk, marah-marah. Cara Jawa Timur pakai misuh-misuh. Begitu metu sangka penjara langsung bengok-bengok. Jian coba. Sehingga kemudian apa? Kemarahan Raja Iblis ini mendatangkan bala tentara setan. Akhirnya diputuskan pertemuan akbar para setan menghadap kepada Raja Iblis. Akhirnya Raja Iblis datang, pertemuan di Jalan Anggrek Garden dengan MC yang menggunakan belangkon tidak jelas, Begitu mereka berkumpul, mereka menghadap kepada Raja Iblis dengan mengatakan apa? Wahai Raja kami yang terhormat, saya dengar dari alun-alun Ponorogo Anda marah. Saya dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau boleh kami tahu, apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab oleh Raja Iblis dengan begitu gagahnya. Wahai bala tentara setan, rahimakumullah. Hmm. Aku tak takon, setan ini percaya karo Gusti Allah apa orang? percaya. Tapi iblis ora taat. Maka ibu-ibu kalau anda meyakini itu suamimu dan kamu tidak taat kepada suamimu berarti kowe koyo iya makanya sesuk kok bojomu muni unik meh me me iblis iblis hmm. ngono kuwi carane mila bojoku ora tau ngamuk karo aku soalnya wedi tak arani iblis apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, i'lamu, ketahuilah, anna hadal yaum, sesungguhnya hari ini kata Raja Iblis, adalah merupakan Idul Fitri, manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Satu hari di mana manusia diampuni dosanya oleh Allah. Mereka seperti bayi yang kembali terlahir dari rahim ibunya. Seperti kain putih yang belum ada nodanya. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalian semua tahu kata raja iblis. sebelas bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah sampai saya haus belum datang degannya. Akhirnya raja iblis datang dengan membawa degannya. wayai wayai eh, ini degan lagi. buh kok oh degan. Karo kopi. Kopi gue panas, degan gue adem. Tak umbi bareng aku mulih anyang-anyangan. <laughs> kopi. sangit Bismillah kopi pahit iki Pak RT Pak RW di Anggrek saya sampaikan awakmu jadi aparat kampung kuwi nyuwun sewu ojo ngarep-ngarep koyo kopi kopi kuwi menangan kopi tanpa gula pahit rasanya begitu dikasih gula enak rasanya mohon maaf ketika kopi dan gula bersatu enak rasanya yang dipuji gulanya apa kopinya kopinya. Maka pemimpin itu seperti gula, ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Maka pemimpin itu kalau si kalau baik jangan minta dipuji, kalau jelek siap-siap dicaci maki. Nah, oh. Ngomong aku rasa seneng karo Pak Jokowi. Eh mulai bodoh lewat tol. Cangkemmu, cangkemmu. gimana Laura seneng karo Pak Jokowi mulai rasa lewat tol. Ora seneng karo Jokowi kok mulai liwat tol. Tony Boster waton muni ndobose banter. Ora seneng karo pemerintah kok mulai liwat tol. Ki apa Ono Ana meneh sing ngomong, kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh calon presiden negarawan yang akhirnya di Indonesia dipimpin oleh Presiden Salesman, oh cangkemmu, Fadli Zong aku. kayak Zong kayak kan tau cangkemnya nggak gue tongkat gue gitu gitu, nah, Aku lah ketemu langsung. Apa ini wae diwakili Zong cangkemnya mc nih, piye? Eh, apa mau Jokowi to? Kalau tidak Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata Raja Iblis? Sebelas bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah Ta'ala. Dan kita berhasil melakukan itu. Betapa kemudian anak bangsa saling bertengkar, caci maki. Istri berani dengan suami-suami. Tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri. Bahkan kita mampu memecah belah bangsa Indonesia kata Raja Iblis. Orang ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia. Gara-gara godaan Iblis dan setan-setannya Akhirnya ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, suku kampret dan suku cebong. Lah ribuan suku bangsa wong ayu ayune kaya ngene ganteng gantenge jomblo jomblone kaya ngene. Kok iso diarani cebong karo kampret. Dan kita berhasil memecah belah orang-orang itu. Kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah. Berarti apa? Sebelas bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Mubadir sungguh terlalu. Akhirnya setan-setan sami tanglet. Pilih mekaten. Kalau demikian saya harus gimana? Pulang. Nanti akan saya kirim SMS. Bapak Ibu, Raja Iblis mau kirim SMS. Yang mainan HP berarti nunggu SMS -e Iblis. MC. Eh, ngaji malah otak otak, otak otak, otak otak. Karo gawe status ning Facebook kayak Kia ini rodok kentir. Ngono ta kurang ajar apa? Please, please. Apa Bapak Ibu perintah Raja Iblis? Supaya manusia jauh dari Allah. Supaya tidak bisa menjadi manusia yang rukun. Supaya tidak bisa menjadi manusia yang akur. Bertengkar, cerai, berai, dan lain sebagainya. Ini perintah Iblis kepada Raja Bala Tentara Setan. Apa kata Raja Iblis? Wahai Bala Tentara Setan. Hari ini kamu jauhkan manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan Sibukkan manusia dengan minuman. Sibukkan manusia dengan kesenangan. Sehingga mereka melupakan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu coba Anda lihat. Malam takbiran yang seharusnya sahdu. Begitu banyak orang keributan di jalan, tawuran seperti di Jakarta di mana balang-balangan mercon, balangan-balangan watu. Kenapa setan sudah mulai operasi? Coba kita lihat. Begitu lebaran, selesai sholat id. Kita ujung silaturahmi. Laning ponorogo istilahnya apa? Sejarah ngalor ngidul, pakaiane anyar. Subhanallah. Ibu-ibu jilbabe pink, klambine pink, roke pink, sempake pink. Isine ora mungkin ireng. Begitu kita bersuka cita, riang gembira, ngalor ngidul, istilah ilmiahnya apa? Euforia. Euforia. Cangkemmu ra iso ndak kecedet cangkemmu. Euforia. Begitu senang-senang, bajunya baru, semuanya serba baru. Makanan dihidangkan di atas meja. Wes ngombe sirup sak botol. Ya. Mangan kupat sak bungkuse. Bahkan panganan yang duru meja komplit rengginan marning, kuping gajah, tai kucing. Wah. Lho ning Jawa Timur iki ana panganan jenenge tai kucing. Sing mangan ya cangkeme tai iki mau ta. Bahkan di Ponorogo terindikasi begitu banyak beredar biskuit palsu. Kalenge kongguan biskuit begitu dibuka isine peyek. Begitu kita senang-senang seperti itu. Persoalan ibadah. Begitu adzan duhur datang dari masjid kita baru senang-senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu bapak yang sedang euforia, yang sedang sejarah di tempat tetangganya. Nembe mangan kupat, nembe ngombe surup krungut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabane wong anggrek? Adzan meneh. lali karo pangerane baru lebaran hari pertama wah pemenang cah ponorogo begitu bodoh subhanallah gawe mertone sosak sosak mene-mene ya udah oh, putar-putar dewe golek bumbu dewe jeblos ke dewe ayo seneng ngalor gitu gawe balon wah satu-satunya yang punya ciri khas balon tradisi itu ada di Ponorogo mboten neraka. Begitu kita senang senang ngumpul ke balon, atau oh, petasan di mana-mana, der. Eh. Begitu kita senang-senang dengan kehadiran hari raya, kita kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah begitu luar biasanya tipu daya setan itu sampai kemudian Al-Qur'an mengatakan memberikan warning kepada kita innahu lakum aduwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Dari mana setan menggoda manusia? Al-Qur'an mengatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim wamin min khalfihim wan aimanihim wan sama ilihim. Setan itu menggoda manusia dari empat arah. Dari mana? Depan. Dari mana? Belakang. Dari mana? Kanan. Dari mana? Kiri. Satu-satunya yang tidak ada jalan dari setan adalah dari atas. Kenapa? Karena atas ini adalah jalan hidayahnya Allah. Dari depan, Bagaimana setan menggoda manusia? Wis serasa sholat, salat, wong sesuk ki lak wis mati ya mati, Orang ana surga neraka. Kan awakmu kelingan, wong urip kuwi mung mampir ngombe plus ngopi karo degan. Orang usah melu pengajian, ning omah wae nonton TV. Kalau sinetronnya api, GGA ganteng-ganteng asu, umpamane seperti itu. Ini tipu daya setan. Surga neraka rano. Makanya coba Anda waspada. Sekarang banyak orang-orang yang pengen mengatakan kepada kita surga rano ramalan, neraka iki ramalan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu, disinilah sebenarnya letak diskusi saya dengan Mas Deddy Corbuzier. Yang pada akhirnya kemudian dia menyatakan masuk Islam karena begitu banyak perdebatan ilmiah antara saya dengan Mas Deddy. Karena saya meyakini, saya memahami, Deddy Corbuzier ku wong pinter. Milo diskusi ku kudu luwih pinter daripada master. Milo nyuwun sewu. Aku lah ngaji karo awakmu, ngaji karo Deddy bahasane beda. Aku ngaji karo awakmu ketemu lonte, yo ngajine beda. Sing paling penak ngaji karo sapa? Karo lonte. Ngajine ra usah dhuwur-dhuwur, ra usah nganggo dalil macam-macam, iso ndelok Pahamu luse Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Wah, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. <laughs> Subhanallah. Itu ning kene tuwek-tuwek ya Allah. Tuwek pengajian Islam slonjor eh, kayak gini ke Orang rumang sani mbah, mbah tungkai meletek-meletek. Eh, Mas MC, di foto kayak tungkai meletek kayak rawopo asam urat ada yang punya asam urat malam hari ini tak tambani nanti kalau anda punya penyakit asam urat pulang cari gula batu caranya gimana gulanya dikasihkan asamnya watu nenggi nutui urate insyaallah mari masuk baik remuk dengkulmu Setan menggoda dari arah depan, rasa percaya karo surga neraka. Dari arah belakang apa? Digandoli rasa ngaji, warungmu laris. Tandurmu rong rampung. Begitu tandur ning sawah krungu adzan dur. Allahu Akbar Allahu Akbar. Jawabane tukang tandur apa? Nanggung. Setan. Subuh krungu adzan salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Ente salat, ente naun-naun. Orang salat orang apa Dari arah kanan setan menggoda dengan mengatakan apa? Banyak kesibukanmu di dunia hari ini belum selesai. Kenapa kamu tinggalkan hanya untuk mendatangi perintah Allah? Rasa mangkat dari arah kiri. Alah kowe iki kere. Kowe iki nyambut gawe wae. Ngopo datang ning masjid-masjid kira jamin kowe sugih. Nyatane mbah kaum nggonku kae lho ben dina ngurusi wong mati tetep kere. Mangan ngenteni wong mati. Mila mbah kaum dongane ya Allah kapan ana wong mati? Iki cangkeme setan iki modele ngoten niku. Mila nyuwun sewu, hati-hati dengan tipu daya setan. Kalau setan wujudnya menungso gampang. Setan itu kan wujudnya ada dua. Minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan salah dari golongan jin dan jun. Kalau digoda setan wujudnya jin gampang le, waca kayak kursi. Setan itu kau wa ilahukum ilahu wahid lungo omahmu turis ya Umar Al Faruk, wedi setan wujudnya jin niku gampang ditakluki Melo kalau rata wedi lah setan sing wujudnya jin sing paling angel niku nakluke setan sing wujudnya jun wujudnya menungso kok awakmu digoda setan wujudnya menungso diwacake ayat kursi ilang apa jegengges Kue diajak mabuk, ayo mabuk. Wa ilahukum ilahu wahid apa ya bakal minggat. Kaya kula umpamane liwat lokalisasi ana mbak-mbak ana mbak-mbak PKS Wayu umpamane, eh PSK kok PKS. PSK, perempuan suka kelon. WTS, wanita wanita tahan suntian. Apa lu aku kiai ini londe kok? Lah ning Jawa Timur jenenge begenggek. Nak teng Yogya lonte. Napa niku lonte bar kelon tele-tele. Soale MC ini bayar. Lawang <laughs> aku ketemu PSK di godoni, ayo Gus kelon. Mas tak cakek wa ilahu kum ilahu wahid la ilaha illallah warahmanur rahim. Ayo ra ilang. Ra ilang. Mila kalau bapak ibu digoda setan wujudnya manusia jangan dibacakan ayat kursi. Caranya bagaimana? Ambil kursinya lemparkan kepalanya. Setan. Lah sekarang yang paling banyak beredar di Indonesia itu setan-setan yang wujudnya manusia. Provokator. Penyebar hoak. Hok. Awakmu ngerti? Nabi Adam itu sekali termakan hoaknya iblis itu dikeluarkan dari surga. Gara-gara iblis mengatakan, ini buah surga yang paling nikmat rasanya. Padahal Al-Quran mengatakan, Fala roba hadihi syajarah. Adam dan istrinya. Siapa nama istri Nabi Adam? Salah. Bukan Hawa, tapi Bu Adam. Pak Sugeng bojone busuk. Geng. Geng. MC ini jenenge siapa? Eh? Prawoto bojone buta. Tangga kula jenenge nyelok Nyeluk bojone Jeng. Ya Allah jengat no prawoto buta ini Nabi Adam termakan hoax sekali saja dari iblis Allah dipangan ini enak sampai kemudian Adam dan Hawa melupakan perintah Allah. Fala takroba di sajaroh Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Kue ngopo wae ning surga oleh, arep kelon jengking yo ya oleh, minak jinggo yo ya ora apa-apa. Apa kuwi minak jinggo miring penak jengking monggo pokoke. Oleh pring cagak radio, ngawur pering cagak radio saya jengking saya jero mesti manten anyar iki iki mesti mesti kayak kelompok e temanggung udane deres dhuwur si ambung sing ngisor <laughs> cangkem bosok banget bosok bosok no. ombe ciyu sak botole prawata turu ketok jempole kayak mesti mbokne prawata ajur kowe wot wot Kamu melakukan apapun di surga boleh. Tapi ingat, undang-undangnya satu dam. Apa Tuhan? Fala takrobaha di sajaroh. Jangan kamu dekati ini. Tapi iblis menyebarkan hoak. Bagaimana caranya? Fa'azallahuma syaiton. Iblis menyebar hoak akhirnya menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Caranya gimana? Membujuk istrinya si Adam namanya Hawa. Wah, ngomongnya karena bujumu Adam. Iki nyenengke. Mila nyuwun saya ulah wong wedok oke ngomong ini ku lumrah. soalnya nopo Siti Hawa. Cangkeme mangap. Hawa. Lak wong lanang mingkem Adam. Lak wong wedok cerewet lumrah Hawa. lak wong lanang cerewet. Pengen ngomong aku Miftah cerewet ya wes aku meneng kok ngopo aku ras rewet perang rungoknya ngajiku oh pering cagak radio Ila mas-mas hati-hati Kalau memang cewek itu sifatnya merayu dan menggoda Itu sudah dari dulu Sejak zaman Hawa ngono oh, mila lumrahe wong wedok kuwi ngrayu wong lanang <laughs> lah saiki kualik wong lanang kok mbebeki karo wong wedok kuwi berarti lanangmu diragukan <laughs> Dek aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet <clears throat> apa ambiar lanang model apa kowe Dek Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Sing wedo lak jawab ya penak, "Mas, omonganmu kaya telo. Empuk tapi nyereti." Malah iki cah nom-nom rebutan pacar karo kancane. Seberapa greget kamu? Oh, aku yang pacaran, kamu yang ngetengi. Iya. Cah nom saiki kedan kok bahasane. Bocah ora pacaran kalah karo trek-treke gandengan kok. Hmm. Sopo sing kondo justru semakin banyak gandengan semakin banyak kecelakaan. Ngono. Ngono, Bro. Aku raba apa aku oh, yang ngono, Nduk. Aku raba apa-apa, ra bojo. Maryam ra bojo ya mulya. Ning kowe aja melu-melu mateng kaya Maryam. Maryam ra duwe bojo meteng, aku ya ora apa-apa tapi iso meteng. Lho, lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Sapa codote? prawoto, <clears throat> wayai, wayai. Cuman hoak sekali tok. Enak Akhirnya apa? Adam terpikat dengan bujuk rayunya Hawa yang sudah dimasuki oleh iblis laknatullah alaih. Tergoda fazallahuma syaiton. Maka mohon maaf, Adam korban hoak saja dikeluarkan dari surga. Apalagi kalau kita menjadi penyebar hoak. Haram masuk surga. Siapa pembuat hoak pertama kali? Iblis. Siapa korbannya? Adam dan Hawa. Untungo oh, Adam dan Hawa ki oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Termasuk awake dhewe ki terselamatkan dengan syafaatnya Kanjeng Nabi. Loh, umpama Adam karo Hawa kira oleh syafaatnya Kanjeng Nabi, apa kira-kira Islam iso kaya ini orang iso. Begitu dapat huwak, Adam dibuang ngulon ke negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India. Mereka pisah bainal masrik wal maghrib antara timur dan barat. Berapa tahun mereka berpisah? Ada ulama yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Golek-golekan. Begitu mudun ning donya udo. Padahal Nabi Adam ke dure pitung puluh dirok telung puluh lima meter. Bayang no, lakwangnya telung puluh lima meter, sarunge sepiroh. wis sarunge tok ayo kaya wingi kayak kula takoni Gus jadi korbuser sudah sunat apa belum akhirnya kula Jumatan ning Jakarta tak takoni bro ada pertanyaan dari jamaah kamu sudah sunat apa belum kalau saya ngomong Gus pasti nggak percaya saiki deloken dhewe aku mumet ndasku toh bocah dhuwure rong meter awake keker tak buka katoke moro-moro tunggul ini lah ya. Wah, ciloko ya aku Dan alhamdulillah Mas Dedi sudah sunat. Malah ono sing ngomong, "Hoak." lo kok ngono? Kalau di posting baru saya percaya. saya kan posting titik Dedi korbuser lah ya. ini sebelum saya lanjutkan tipu dayanya setan memecah belah bangsa ini. Akhirnya Adam dan Hawa saling mencari. Nabi Adam berjalan dari arah barat menuju ke timur. Siti Hawa dari timur menuju ke barat. golek golekan Sampai Nabi Adam nyanyi lagu ini NDX. E. Dek, koe mbiyen janji karo aku. nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili terus ning malaikate bengok o oh, a ah, o oh, e eh. akhirnya Siti Hawa golek songkok wetan melaku ngulon urung ketemu nyanyi lagu Via Valen sayang apa kau krungu malaikatnya bengok hura golek golek ane iki dik dik dik dik ora ketemu le bertahun-tahun sampai kilawakola wakola disejarahkan 300 tahun jajal Begitu cintanya Adam dengan istrinya, pisah telung atas tahun digulai. Beda karo woto urung pisah golek meneh. Wong wedok kudu paham, wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguwak dosa. Mila no Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. ngono kowe Mila prawata sesuk mulih takoni bojomu, umurmu pira, Dik? 50. Nggih, mpun, tak ijolke lawean loro. Sing lucu tangga kula, aku jatuh cinta meneh, Gus. Aku pengen rabi karo mahasiswi. Carane pripun? Gampang. Lah kowe pengen rabi meneh karo mahasiswi gampang. Bojomu kon kuliah meneh aku. apik banget solusine pada Asiat. Akhirnya gole-golean sampai satu ketika Nabi Adam dongo marang Gusti Allah. Ya Allah ya Rob, demi kemuliaan nama Muhammad di ars dan di pintu surga. Tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Allah kaget. Kok ngerti Adam karo Muhammad kok ngerti? songkongan di Adam kok ngerti Kanjeng Nabi Muhammad? Akhirnya Adam takoni, "Dam, Dam, apa Gus?" Gus di Allah toh. Kok Gus Miftah? Dam, Dam, apa Gus? Kok kowe ngerti jeneng Muhammad songkongan di Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Wahai Tuhan, Ketika engkau menciptakan aku dari tanah, kemudian kau tiupkan ruh ke dalam ke dalam jasadku. Farofatu kemudian aku mengangkat kepalaku. Aku melihat nama Muhammad berjejer di tiang aras dengan namamu. Coba, mila jenengan persani. Kula ngomong niki mesti merinding kula. Napa ning masjid kae ana Allah, ana Muhammad. Niku gambaran teng aras. Jadi nama Muhammad itu satu-satunya nabi yang berjejer dengan nama Allah di tiang ars. Subhanallah. Apa kita nggak beruntung sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngono kuwi wong posting ning Instagram masjid sunnah dan masjid bid'ah. Ciri-ciri masjid bid'ah ada kaligrafi di dalam masjid. Cangkemmu buosok. Apa kowe iki ra tau mlebu masjid Madinah? Masjid Madinah kayak isine kaligrafi tok. Lah dolanmu kurang atoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Dolanmu kurang atoh. masjid ono kaligrafi ini kok bid'ah. Yang ngono kuwi, ngaji kiara diwenehi tisu, yang ngono kuwi. tisu ora ana kok amplop kan aku jadi curiga ora sida aku duwe dhewe ki ayo nggawa tisu dhewe aku khawatir perawat aja lunga ning kene wae aku khawatir lah perawat lunga njukuk tisu kok malah njukuk magic tisu lah silaka lagu Kiai Lonte yang ngerti yang ada ya. ada gawamu eh. Salu ala Nabi Muhammad Betapa kita bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nama Muhammad subhanallah tercantum di pintu surga. Ada tulisan di pintu surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mila nopo kok si Irani bocah-bocah kayak nopo Miftahul jannah Ayo, selawatan kui. Oh, vo siapa vokalise? Endi? Kumismu kok jujuki banget to. Dikerok kumis kui. Malah kaya lele-lele. Kowe lak mau kerok kumismu mesti kowe ganteng. Eh, ora duwe duit gitu ku kerokan. Eh, dadi ana ceritane pendeta tangga kula. Ana tangga kula to, ana cah cilik munggah wit Orang ngehu katok, ketok manuke. Pendetane anti celok "Eh, nenek mudun. Kayak dhuwit 50.000." Ono nggih mulai katok? udah saya kata ibu mbok takon. Lah kowe ngapa saya 50.000? Wah, kula menek uwit ra kanggo katok, karo pendeta kayak dhuwit 50.000. ambone ah, pengen ada. ta? <laughs> Mbokne melu menek uwit. Iya, orang nganggo katok. Karo pendeta Haleluya, haleluya. Turun, turun, turun, turun, turun. Kanca kula niki sing cerita. Turun, turun, turun, turun, turun. Kayak duit 1000. Loh, anak kula ra nggo kathok 50.000 kok. Mosok kula wong gedhe gerang ora duwe duit kok 5000 tok. Apa jawabane pendeta? Heeh, kono. Gitu kok apa? Silet. Salah mikir, kan. Lah tiga apa? Nggih ngerok. aku kelingan <laughs> kumis lho soalnya. Aku lah bola balik kondo, orang nyemak pengajianku kok laku kumis kudune dikerok. alhamdulillah satu minal fitroh siji khitan, loro ngerok kumis, telu ngetok kuku, papat nyambut bulu ketiak, lima mencukur bulu kemaluan. Kuwi hukume sunnah, milo prawoto dicukur. Uh, uh. Nih ya kuwi mau dicukur dewe, aja gawe salon. Gue malah Prawoto moro ning salon. Mboten apa Mas Prawoto? Cukur. Cukur napa? Mm -mm. Malah rebonding barang. Eh, dikerok kumismu. Karena aku risih. Ya, 5000 gue ya. Salu ala Nabi Muhammad. Ayo, selamat. Bagus. Oh, kasuan nak we. Ya. Miftahul jannah la ilaha illallah Miftahul jannah mandek. Wes. Suarane rata apik, risih aku. Ahlul jannah la ilaha illallah. Kabotan kumis kemih dadi bukake ra sombong. Dikerok, Bro, dikerok. Apa kene tak congkeling nganggo iki saiki. awake dhewe niki so selamat seperti sekarang karena sahabat Kanjeng Nabi Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berkat doa itu Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah yang tempatnya di Padang Arafah. Wong sing rawuh dalu menika kabeh tak dongake iso umroh dan haji. Neng lah mau ngamin tok yakin ora mangkat. Sing daftar rong mangkat tak mau ngamin tok. Wes, golek duit satu sewu. Iki meh musim haji toh. Tabung ning bank. Buka buku rekening tabungan haji. Cukup satu sewu toh. Begitu dengan bayar buku rekening satu sewu, angsal buku tabungan haji rupane ijo. Ono tulisannya labaik Allahumma labaik, ono gambare unto. Kan lumayan, bayar satu sewu nyawang gambar unto. Ngono nih. aku biar yang ngono. Tabung satu 100.000, duwe atau sewu. Lak dereng mangkat prawata wis mati pripun, Bah? Ora popo, Sing diumpamane wis iki sing urung budal, jenengmu sapa? Mahmudi, Kabupaten Kumis. Umpamane Mahmudi nabung urung lunas, ora sida mangkat wis mati. Pripun? Ora popo di. Sing didelok karo Gusti Allah niatmu ora budalmu. Begitu kue mati takoni karo malaikat munkar nakir. He Mahmudi, kue salat nggih, poso nyok-nyok. Pengajian, oh oh kabotan kumis. Sedekah lak duwe. Kue haji apa durung? Jawab di Dereng malaikat. Malaikat lak takon, "Lah ngapa kowe ra haji?" Jawab endi? yo ya salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kowe semua paten pateni." Selesai selesai langsung malaikatnya juga godo cangkemmu titil Adam saja itu terprovokasi oleh setan makanya bangsa Indonesia hari ini harus hati-hati begitu banyak provokasi-provokasi dari setan laknatullah alaih naudzubillahi min dalik neng Senayan DPR oke okay, setane buktine apa banyak korupsi nih. Tak kandani. Zaman Setia Novanto niku korupsi 2 EKTP. Sampai berapa yang dikorupsi? Anggaran 5,9 triliun. Yang dikorupsi hampir 3 triliun. Jadi duit sing dicake karo sing diuntal karo pejabat Niku luweh okeh sing diuntal pejabat Kenapa? Karena di DPR sana banyak setan berdasi. Mila kula ndelok wong nganggo dasi iki risih. Soale apa dasi iki gambare kaya ilat. Jadi kabeh didilat. Duit KTP didilat. Duit bencana kok bencana mawon didilat. Maka saya bilang, hewan yang suka makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau pejabat yang makan uang rakyat di DPR namanya Ngomong bajingan aja delok perawat Kan dia bukan bajingan. Raja iblis. Coba Sampai waktu itu saya KTP hilang mau buat di kecamatan, dia mengatakan apa? Gus maaf, belangkonya habis. Tuntar. Kenapa? Banyak setan-setan berdasi yang ada di DPR. Makanya nopo kulo ragilem lakon ngampanya ke calon-calon DPR nih. Ngapa? uang calak-calak niku apik karo kiai ajeng pemilihan tok. Nggih napa mboten? Dadi yo minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan kurang ajar. Larepe nyangleke masang gambar sak nggon-nggon ning ngisor wit-witan. Uh, sampai setan do lunga saka wit-witan. Kalah karo gambare caleg. Bahkan yang Yogya niku ana sing masang gambar ndase diwalik, sikile ning dhuwur ndase ning ngisor. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, cangkemmu. ono tulisan meneh, calon DPR orang ngapusi, orang korupsi, mergo durung dadi. Ra coyoh, aku. Rakyat jangan gampang ditipu. Coba nih Jawa Tengah, amplopan uang 20 ribu disita sama KPK 80 kardus. Untuk apa? Membeli suara rakyat di Semarang, Jawa Tengah. Rong puluh ewu, limang tahun dihargai 20 ribu. Milo kulo ngomong, lonte sarkem sing paling murah regane rong atau sewu. Kui kelon mong sak jam. Suarane rakyat limang tahun rong puluh ewu berarti suarane rakyat kalah larang tinimbang suarane lonte berarti hidup lonte ya kebangetan kok Mila kok teng pilihan lurah mau dergani hewu berarti awake dhewe kalah karo Kok kowe ngomong lonte nyawang aku? Emang aku germo. Ya, iki Mahmudi mbiyen profesine Angelo. Antar jemput lonte. Coba. Ini bangsa ini hari ini tercabik-cabik oleh mulut-mulut provokator. Lebih orang cari ini kuwi kon rampung, rampung ngenteni real kon KPU, ngenteni KPU rampung. KPU rampung ngenteni MK. MK rampung tetep ora percaya. Lah aku ngomong, lah kowe ora percaya karo MK yo ya ML wae, aku yang ngono ta. Ya karo bojone ora apa-apa. malah ono dodo dibawa ke mahkamah internasional. Kalau Pak Jokowi tidak mau datang akan diseret sama Interpol. Eh, lu siapa? Please deh. Sudah berakhir wis rono kampret, rono cebong, rono kosong satu rono kosong dua yang ada Indonesia. Cangkemmu ngapa? Maka Bapak Ibu, mumpung ada bocah-bocah ansor, banser, adik-adikku tak kandani kasus peristiwa tanggal 21 dan 22 Juni kemarin itu direncanakan besar-besaran. Bahkan intelijen mengatakan akan ada pendanaan 140 miliar untuk membuat Jakarta berdarah-darah. Tapi ternyata hanya cair 4 miliar. 4 miliar saja sudah seperti itu coba. Bakar-bakaran, kantor Brimob dibakar Sampai polahnya naudzubillah min dalik, wukuf di Monas. Ya kan? Tawafnya gelora Bung Karno. Salat subuh kok mubeng. kayak kepiye emangnya eh, Ka'bah. mau mubeng ning gelora Bung Karno iki maksudnya apa? Lempar jumroh bawa Bawaslu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Delalah watune balik ono suworo sesama setan dilarang saling melempar lempar <laughs> lempar jumroh ning bawaslu tahalul potong rambutnya neng mabes polri begitu tangkap polisi digunduli ya iya iya iya iya iya iya dan ini yang bermain siapa provokator yang barangkali provokatornya tidak ada di Indonesia mereka memerintahkan hanya melalui suara. Padahal bola bali aku ngomong, ono suara tanpa wujud jenenge antot. Berarti wong-wong sing demo kae hanya diperintah oleh antot. Wong ono suara ra wujud. Son sembore semiki masyota udan jeroati ono suarane ra ono wujute ento jenenge Ini provokator, Pak. Yang tujuannya apa? Menghancurkan Indonesia. Mila kula tau ngomong to, mosok tangga kula mangkat tanggal 17 wingi menjelang keputusan MK, mangkat ning Jakarta. Kenapa kamu ke Jakarta? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Orang-orang jihad bela Prabowo, orang-orang jihad membela capres Jokowi, orang-orang. Tapi lah Pak Jokowi sebagai presiden dilecehkan, kita bisa jihad. Tapi selaku capres nggak ada. Kalau presiden definitif itu lambang negara wajib kita bela. Tapi lah capres ora. Wong urung apa-apa kok, wong calon kok. Ngapa Prawoto minggat? Saya ulangi. Lah awak membela Pak Jokowi utawa Prabowo wis definitif presiden. Itu membela lambang negara, itu jihad. Umpamane perang, Jokowi dipateni, umpamane Prabowo presiden dipateni, jenengan belon niku jihad. Lah capres itu belum. Calon kok. Secara hukum dia baru calon. Mosok mangkat ning Jakarta belo Prabowo dikatakan jihad. Jihad itu membela Allah. Kalau jihad membela Allah, mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Ini kan ini loh, pemahaman jihad gini ya. Kowe duwe bojo, bojomu dijaluk karo wong, mok belani, kowe mati jihad, matimu sahid. Kowe duwe bondo dimaling, mok belani kowe mati ditembak karo maling, kuwi sahid. Jihad kok neng jalan MH Tamrin. Ya sangit. Perawat Kowe lak nguyuh cewek. Maka kalau hari ini kita mengatakan merajut kembali untuk Indonesia damai, mohon maaf saya katakan, HTI itu undang-undangnya sudah dibubarkan. Bocah-bocah banser ansor. Saya nggak mau kudu melu mikir. Secara organisasi dan kelembagaan, HTI sudah dibekukan, sudah dibubarkan. Tapi yang perlu kita waspadai adalah paham khilafah di Indonesia hari ini masih banyak. Walaupun organisasinya sudah dimatikan, sudah dibekukan, tapi orang-orangnya masih hidup di Indonesia. Maka saya bilang, kalau hanya aksi bela Prabowo, pilpres rampung mandek. Tapi tujuan mereka bukan itu. Tujuan mereka demo itu apa? Mengatakan demokrasi Pancasila gagal. Buktinya apa? Pemilu curang di mana-mana. Sehingga mereka mengatakan, karena pemilunya curang, berarti demokrasinya nggak beres. Dan demokrasi itu produk Pancasila. Berarti Pancasila sudah tidak cocok untuk Indonesia. Maka saatnya khalifah, khilafah ditegakkan di Indonesia. Tujuan akhir mereka itu seperti itu. Kalau tujuannya itu, Persoalan kita tidak hanya lima tahun ke depan, tapi sampai anak cucu. Apa awakmu rela? So anak cucu awak edw gede-gede awak edw semati. Akhirnya mereka tidak mengenal luhurnya Kenapa? Karena ajaran mereka mengharamkan membacakan doa untuk orang mati. Mereka tidak mengenal yasinan. Mereka tidak kenal tahlilan. Akhirnya anak putune awak edw ratau kirim dongo karo luhuri. Apakah seperti itu akan kita diamkan? Diam atau lawan? kok malah remuk kepiye dah Kayaknya cangkeme HTI kuwi Oi, wong sisih wetan. Apa awakmu terima, sesuk gue mati anak putumu ra ndongake awakmu? Wah, kowe cangkeme rondo. Ora terima. Hei eh, wong sisih kulon. Apa awakmu lilo? Sesuk kowe ning kuburan ra tau diziarahi karo anak putumu. Oh, tetep cangkeme rondo sing paling mata. Ora oh, Oh, tengah urung, tengah urung. He wong poros tengah. Apa awakmu terima? Sesuk awake dhewe mati, anak putune wis ra kenal selamatan. Lawan apa diam? Ono oh, kok. Di perawat mau? Jangan-jangan atau anteke HTI. Jangan-jangan yang buri perawat takdir. aneh sudah orang-orang seperti ini. Tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia. Anak cucunya lahir di Indonesia, tapi tidak setuju dengan ideologi Indonesia. Kulo niku teng Boyolali ketemu orang, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Makan uangnya negara, tetapi melarang siswanya untuk hormat bendera. Katanya apa? Tohut Katanya ini produk kafir. Tak jawab cangkemmu. Kalau memang kamu tidak mau hormat kepada merah putih, tinggalkan Indonesia. Minggato songkok Indonesia. Nggih nama mboten? Kan kurang ajar. Prawata, rene yo. Ayo Prawoto. WHTI apa Pancasila? Pancasila. Alah, Pancasila. Ya sing banter kok. Koyo pramuka kae lho. Pancasila. Oh no. Masa bar nguyok hati apa Pancasila? Pancasila. yang kurang badok toh toh. Coba kita lihat Betapa kemudian Pancasila itu merupakan produk kiai-kiai besar. Begitu Mbah Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, anaknya Mbah Hasim As'ari. Menyodorkan konsep Pancasila kepada Mbah Hasim. Mbah, ini adalah hasil kesepakatan anak bangsa tentang Pancasila. Menurut Mbah Kiai Hasim, ini layak nggak untuk dijadikan ideologi negara. Kelas Mbah Hasim, tirakat, poso, wirid, sholat, bangun malam untuk minta petunjuk Allah. Apakah Pancasila itu bisa untuk dijadikan ideologi negara? Dan pada akhirnya Mbah Hasim mengatakan layak dan pantas Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal nyuwun sewu, kita lihat kapasitas Mbah Hasim. Hafal ribuan, ratusan ribu hadis. Hadis-hadis yang termaktub di dalam kutubu sitah enam kitab hadis besar hafal Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ahmad. Apal mengatakan Pancasila cocok. lawang wong saiki nembe belajar ngaji. Apal hadise ya telu. Jenggote ya telu. Kumise ra dikerok. agamanya ya pas-pasan. Sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kuila berarti kuanen. Apa samu Mbah Hasim Asari kurang alim. Sampai beliau dipanggil Hadratus Syekh. Orang dulu dipanggil Syekh itu ada klasifikasinya, Bu. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan dipanggil Syekh karena ahli kitab nahwu. Syekh Soleh Darat Asamarongi, gurune Raden Ajeng Kartini, ahli tafsir Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyute Kiai Ma'ruf Amin, ahli kitab kuning. Dipanggil Syekh. Syekh Mahfud Atur Musi, termas ahli kitab. Kitab-kitab salaf. Dipanggil Syekh. Wangsa saiki jelas ahli Opo, dipanggil Syekh. Seh puji. Ahli kawin. Mila ning Jawa Timur kuwi lak diceluk kiai utawa Gus utawa Syekh kuwi ana klasifikasi bojone. Lak bojone siji Gus. Gus. Siji bojone loro kok Gus Gus. Bojone siji bagus. Bojone loro seh contone seh Puji. Bojone telu utawa papat baru diceluk kiai. Lah bojone wolu eyang, contone eyang super, Ngapa eyang subur untune entek? Mergo kakean mentil. Kok prawata untune utuh berarti ra tahu. Eh, aku tuh mergo aku ora tau ning omah. Malah sarkem. Mas aku ning sarkem tenan aku mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Kan sudah tua-tua. Lah, kalau Mbah Hasim Asari tidak hanya syekh, tapi Hadrotus Syekh yang di Indonesia menurut sejarah itu cuma ada dua. Hadrotus Syekhoh Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik. Sama Hadrotus Syekh Hasim As'ari yang makamnya di Jombang. Beliau dipanggil Hadrotus Syekh karena hafal kutubu sitah. Kui lilo karo Pancasila. Ayo saya kita takon. Kue Arab manut Mbah Hasim As'ari utawa manut Ustadz Anyaran. Mbah Hasim Asari nopo Ustad Anyaran? Produk pesantren nopo pesantren kilat? Pesantren. uang mondok emang pesantren kilat, santrinya jenenge santri petir. Petir kilat geludok geludok emang berbagai kupeng tok wak wak wak wak wak wak wak Ora jelas cangkeme. Kaya ngono kok dinut. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ganti dengan khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Ulok rungu ini Semarang. Langsung kocok mobil tak buka. Langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. kun jawab Rabbana walakal hamd. Maka Miftah orang ikhlas. Kalau Indonesia mau dihancurkan dengan orang-orang seperti itu. Saya demi Allah kula mboten yang Indonesia dikuasai oleh HTI dan antek-anteknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngono. Aku lama dinya awakku dewi aku rana subuh. Aku Aku dilokke Gus telek orang apa-apa. Orang apa-apa. Ora iso nelek, wetenge ya lara. Ayo. Ngapa kok ana wong wong ngelokke Miftah Gus telek? Lumrah wong utake kebak telek. Sing dipikir mung telek. Ayo takon, telek pitik jenenge apa? Lencong. Telek wedhus jenenge? Rintil. Telek sapi jenenge? Netok. Eh, ah, ya pantas kowe tak ajak ngaji kat ora nyambung, wong utekmu kebak telek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat ketaatan dengan pemerintah itu merupakan perintah Al-Qur'an. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri. Kita taat dengan pemerintah. Kenapa? Karena mereka sah secara legalitas dan undang-undang. Maka nggak ada kita alasan mencaci maki pemerintah, apalagi yang dicaci maki fisiknya. Di Blitar sedang rame gara-gara apa? Ada akun Facebook mengatakan Pak Jokowi koyo mumi, digambar kerempeng, orang orang dagingnya mau balung tok koyo mumi, koyo mumi. Sekarang ditangkap polisi. Orang Indonesia itu aneh. Ada dua inflasi yang kenceng, menghina orang, yang kedua inflasi minta maaf. Wala orang kecekel polisi ini cangkem dalan bungok bengok cangkeme. Andi Jokowi? Pateni. Begitu cekel polisi. Eh, saya hilaf. Saya masih punya anak istri. Tak jawab diasar becak tanpa perwaton jeplak tanpa mikir. Bu, siap rukun? Siap akur? Siap damai? Aku ki wong Islam ketemu wong Kristen iso akur kok. Dedi Corbuzier mlebu Islam niku ora kok mergo aku ndakwai Dedi tentang Islam. Tetapi saya siarkan tentang kerukunan. Bagaimana kemudian orang Islam melihat orang non-Islam. Saya mengatakan kepada Dedi, tetangga saya Kristen, saya tidak pernah memanggil dia kafir. Enggak. Sama, Kulo kulo ngaji dan mriki kalian jenengan ngomong lonte begengge. Kulo lah ketemu lonte ora tau nyelok lonte. Masuk kulo ngaji kalian lonte, wahai para lonte rohimakumullah. Mboten saya hanya mengatakan, wahai mbak-mbak penghuni sarkem yang terhormat. Saya ketemu Purel, LC. Saya tidak mengatakan mereka, wahai para purel yang terhormat. Enggak. Tapi saya katakan, wahai mbak-mbak yang pekerjaannya mewarnai. Mewarnai apa? Kehidupan rumah tangga orang lain. Saya tahu kalian bekerja bukan di tempat karaoke, tapi di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Siapa tamunya? Prawoto. Apa yang dilakukan perawat Prawoto? Karaoke. Apa itu karaoke? Katok rock dibuka. Oke. Okay. Saya bilang sama Dedi, tetangga saya Kristen bro. Dia aktivis gereja. Tapi saya tidak pernah memanggil dia kafir. Saya hanya panggil, wahai tetangga saya namanya Pak Bagio. Santai. Bahkan dulu pertama kali ketemu saya, begitu lebaran aku ditukok kayak asu regane larang. Moro ning pondok Gus bodoh jenengan kula kado asu. Parsele asu ya Allah. Langsung kula ngelus dodo, dodone bojo kula ya Allah. Tukoke asu rego 6 juta sampean sampean. Tak jawab nyuwun sewu, kula mboten saged nampa nih lah napa Gus niki larang? Napa mergo najis? Mboten. Napa mergo napa haram? Mboten. Lah napa mboten ditampa? Soale kelakuan kula wis kaya asu aku. Nyantai. Jenengan biyen durunge ngarep pondok niko dibangun paving block, tasik debu bleduk. Niku asu kaya bal-balan teng mriku. Ning ngarep pondok nika. Aku ora nesu. Bahkan satu Ramadan itu anjingnya masuk ke dalam masjid. Nyokok nuwun sewu. E, waktu itu nyakari Quran disuwek-suwek. Cetho kasih asu. Apa ya aku ngonek-ngonekke asu? Diasar asu. Masa aku yang ngono. Lah cetho wis asu kok. Mila sakniki kula diprotes ning Instagram. Kenapa Gus Miftah tidak komentar? Ada orang masuk ke dalam masjid membawa anjing. Gus Miftah diam saja. Sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Sudah jadi tersangka. Nomor tiga, ternyata dia mendapatkan gangguan jiwa alias gila. Eh, sorry pra, sorry pra. Gila. Aku kudu ngopo meneh. Masa ya aku kudu ngonek ke wong edan. Teneh aku rano bedane karo wong edan. Padahal. Mbok ya dibuka wae, santai wae. Kalau memang sudah diproses silahkan. Kita kecam kelakuannya. Proses hukum serahkan ke polisi lah rampung toh. Persoalannya wong Indonesia niku sumbu pendek, cepet nesu. Ridwan Kamil gawe masjid ning Bandung, Masjid As-Sofar. Ada segitiga, haram sholat di dalamnya. Tidak akan dapat pahala. Kenapa? Ada segitiga Illuminati. Mila kula sakniki sak nggon-nggon ora nganggo sempak khawatir dirazia karena sempakulo segitiga koyo Illuminati ada buka sarungku tak ajar deh ya, pra sumbu pendek ada orang stand up komedi masak daging babi dengan kurma di demo mau dibunuh katanya penistaan agama saya ditanya sama Deddy Corbuzier, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang masak daging babi dengan kurma? Apakah itu penistaan? Saya jawab, tidak. Kenapa Gus? Sejak kapan benda mati punya agama? Apa rumang sana babi ini mesti Kristen? Apa rumang sana kurma ini mesti Islam? Wong Israel Yahudi ke yo mangan kurma. Apa saya mangan babi mung Kristen? Prawoto yang delik-delik yo mangan kok. Wong Islam oke okay, ra sing delik-delik. Oke. Okay rica-rica guguk. Saya bilang, tidak salah bro, cuman salahmu itu satu. Gara-gara kamu mengatakan, kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. lagu kuwi cangkem bagi kami umat Islam, saya kasih tahu, babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Selama Al-Quran mengatakan haram, kami tidak akan makan. Anda tahu cacing babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah, babi itu mengandung anaknya. Ya masa anaknya prawoto? Monggo kula niku Kristen kula nggih nyantai mawon. Soale Al-Qur'an sampun dawuh, Allah itu Maha demokratis. Faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Sing arep iman imano ora yo ya ora Begitu ana wong Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Dharma gandul ora ana. Ora ana agama Dharma gandul. Apa meneh gandule Mbah Dharma? Ora ana. Orang-orang ini begitu sudah mengambil agamanya masing-masing, ono Kristen, ono Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di wilayah Pancasila, mereka berhak menjalankan agamanya masing-masing. Konsep toleransinya, lakum dinukum waliyatin. Milo tonggo kulo Kristen yura popo, Kulo bola-bali ngomong lak wong Indonesia reso akur gara-gara bedo agomo, Wong anggrek reso akur gara-gara bedo agomo, Kalah karo manuk. Manuk kuwi di agama loro, yen ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam ana manuk jenenge empret kaji. Empret kaji kuwi manuk empret sing ndase putih, kae empret kaji. <laughs> Jenggote putih kabeh. Bahkan burung gereja banyak yang masuk masjid. Orang no tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid, kuwi jenenge hajingan. Tapi lah iwak agamane mesti Katolik, buktine sing paling gede jenenge paus. Santai wae to. Sing kula tak wingi teng Polres, kula dijemput kali pendeta piknik ning Parangtritis, numpak bis, aku munggah bis, bismillah. Pendetanya protes, salah kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Aku jauh cangkemu aku. Begitu neng jalan, hujan bledek, tower tower Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, salah pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. Santai wae toh ngomong kok dadak ngamuk. Akhirnya begitu mudun parang tritis, aku nganggo sarung, orang nganggo sempak anginnya buwan terbut sarungku buka pendetanya langsung bengok wow tak jawab salah pendeta ini bukan wow tapi alif aku ngono ta ngene kok wow alif langsung pendetanya ngomong oh alif maka malam hari ini insya Allah suara perdamaian Indonesia berangkat dari Ponorogo. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Sehingga membawa bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan peradaban dan kedamaian. Untuk itu semuanya saya ajak berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, untuk Indonesia. Pun setengah telu pengajian ini menerampung. Oke. Ayo ngadek nyanyi lagu Indonesia Raya jangan pulang dulu sebelum kita menyanyikan ini. Coba kameranya dicukuk ke wabah, sing iki sing teko. Oh. Muga-muga Indonesia rukun, aman, damai, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ayo dengan sikap sempurna.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 Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah para pemimpin kami ke jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai Bukan jalannya orang-orang yang sesat Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai Ya Allah ya Rob dari tempat ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah lindungilah bangsa kami berikan rahman dan rahimmu kepada bangsa kami berikan inayah dan pertolonganmu kepada bangsa kami jangan kau jadikan ya Allah bangsa kami menjadi bangsa yang bercerai-berai bangsa yang hancur karena perbedaan. Untuk itu ya Allah, jadikanlah bangsa kami bangsa yang satu, bangsa yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang selalu yakin dengan ideologi Pancasila. Ya Allah ya Rabb, satukanlah kami di bawah Pancasila. Satukanlah kami di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rob, begitu banyak perbedaan di antara kami. Tapi ya Allah jadikanlah perbedaan-perbedaan itu ya Allah sebagai jalan kami untuk sama-sama menumbuhkan sikap toleransi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin jadikan kami bangsa yang damai jadikan kami bangsa yang akur jadikan kami bangsa yang aman sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan menjadi bangsa yang berkeadaban sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya Rabb siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan berduka ya Allah sekembalinya dari tempat ini engkau jadikan bersukacita dan riang gembira ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan sekian sekian banyak masalahnya ya Allah malam hari ini kami mintakan kepadamu ya Allah berikanlah jalan keluar dari dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bersedih ya Allah maka bahagiakanlah ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan begitu banyak ujian cobaan yang kau berikan ya Allah teguhkanlah di hati kami ya Allah bahwa engkau lah satu-satunya penolong bagi kami ya Allah Ya Allah ya Rob, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan mempunyai doa hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan, kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat doa dan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Rob, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai persoalan ekonomi, persoalan bisnis, persoalan pekerjaan dan sahabat-sahabat kami yang belum bekerja ya Allah, yakinkanlah di dalam hati kami ya Allah, bisa jadi kami belum punya gaji ya Allah tapi kami meyakini rizkimu begitu luas ya Allah. Ya Allah ya Rob, Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Bersama-sama La La ilaha illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Ya Allah ya Rabb, jangan sekali-kali engkau matikan kami kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan sekali-kali engkau matikan kami kecuali dalam keadaan iman ya Allah. Jangan sekali-kali engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan husnal khotimah. Husnal khotimah. Husnal khotimah. Jauhkanlah kami dari siksa nerakamu ya Allah Masukkan kami semua yang hadir ini ya Allah ke dalam surgamu Bersama orang-orang Islam Bersama orang-orang yang beriman Bersama orang-orang yang bertakwa Bersama para kiai Bersama para ulama Bersama para habaib Dan bersama nabimu yang mulia ya Allah Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah sekali untuk Indonesia ia karena butuh ia karena stain kita ulangi 11 kali dan untuk semua hajat-hajat kita al-fatihah a'udzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ia maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in budua, budua, stain. Iyyaka stain. wa iyyaka budua, Iyyaka na'budu stain. iyyaka nasta'in. budua, na'budu wa stain. nasta'in. Iyyaka budua, wa iyyaka stain. Iyyaka na'budu budua, iyyaka nasta'in. stain. na'budu wa budua, nasta'in. Iyyaka stain. wa iyyaka budua, Iyyaka na'budu stain. iyyaka nasta'in. budua, na'budu wa stain. nasta'in. dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil uripe selamat mati ne selamat uripe selamat mati ne selamat uripe selamat mati ne selamat atine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Waktu yang telah mempertemukan kita, waktu pula lah yang telah memisahkan kita. Namun berpisah tidak mungkin kita akan bertemu. Akhirnya saya yang bertugas terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Suratiro, Jaya Diningrat Lebur Dening Basuti Sekali merdeka Tetap merdeka Bilahi Taufik balidaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain waktu Kesempatan yang akan datang